Alhamdulillah malam hari yang mudah-mudahan diberkahi ini. Kita duduk bersama di rumah Allah Tabaraka wa taala ini. Duduk dalam tema yang sangat penting sekali. Kita akan berbicara tentang matahari. Tetapi matahari yang akan kita bicarakan ini Berbeda dengan matahari yang biasa kita saksikan di dunia. Matahari ini adalah matahari yang cahayanya menerangi seluruh dunia. Hingga akhir zaman. Matahari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari kita di dunia terbit dan tenggelam. Matahari Nabi sallallahu alaihi wasallam cahayanya tidak pernah redup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi siraja wa sirajan munira." Wahai nabi, inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai saksi yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan yang mengajak kepada Allah dengan seizinnya sebagai cahaya sirat yang menerangi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir." Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan perkara yang kalian sembunyikan dari Alkitab dan memaafkan yang banyak lagi. Sungguh ia telah datang kepada kalian dari sisi Allah dengan cahaya dan kitab yang nyata. Allah menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siraj munir pelita yang menerangi yang bercahaya Allah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa nurun mubin cahaya yang terang benderang yang nyata Al-Imam At-Tabari menjelaskan tentang membawa dari sisi Allah cahaya. Kata beliau, yakni bin nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi anara Allah bihi al-haq wa adhara bihi al-islam wa mahaqa bihi syirka fahuwa nurun liman istanara bihi maksudnya cahaya dari Allah itu cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menerangi kebenaran dengannya yang Allah menjelaskan menampakkan Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu serta menghapuskan kesyirikan dengannya. Fahuwa nurun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya liman istanara bihi bagi orang yang mau mengikuti mengambil cahaya tersebut sebagai penerang kehidupannya. Nah, saudara-saudari, pembicaraan kita tentang sosok yang mencintainya bukan pilihan kita. Bahkan itu adalah kebutuhan kita. Yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok yang cinta kita kepadanya harus melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Yang telah melahirkan kita. Kalau orang tua kita, ibu kita. Melahirkan kita dari rahimnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kita dari kegelapan syirik dari kegelapan jahiliyah, maka hak dia jauh lebih besar daripada hak kedua orang tua. Bahkan wajib kita mencintainya melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada jiwa dan raga kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanatnya dari Al-Irbad bin Sariya radhiyallahu anhu ia menuturkan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkannya dalam as syamail dan juga di dalam sunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ibundanya, ibundanya Aminah, ketika mengandungnya, ketika akan melahirkannya, ra'at hina wada'athu nuran, adaat minhu qusur syam ketika dia akan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibundanya bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya. Cahaya yang terang menderang sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin adhyan." Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari yang terang, purnama. Tidak ada awan yang menghalangi bulan purnama. tu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamar. Orang sering mengumpamakan keindahan dengan bulan purnama. Jadi kata Jabir radhiyallahu anhu dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi, suatu malam Aku melihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam malam yang terang benderang dengan purnama yang indah. Maka aku melihat kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan juga menoleh kepada bulan. Fajaltu anzuru ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ila al-qamar wa alaihi hullatu amra hamra. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai mantel berwarna merah. Faidah huwa ahsanu indi min al qamar. Ternyata menurutku beliau sallallahu alaihi wasallam jauh lebih indah. Lebih bagus daripada bulan purnama. Allahu akbar. Ini dia sosok, ini dia sosok yang akan kita bicarakan tentang kewajiban kita mencintainya dan bagaimana kita harus mencintainya. Anas bin Malik juga bercerita dan hadisnya masih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Lama kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kulla syai'in. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hijrah sampai ke Madinah. Maka dia menerangi segala sesuatu yang ada di Madinah. Falamma kana yaumul ladzi mata fihi Azlama minha kullu syai'in. Tatkala hari beliau wafat. Semua yang ada di kota Madinah serasa gelap gulita. Bayangkan. Bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui dan menyadari mereka telah berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai melebihi diri mereka sendiri. saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pembicaraan kita malam hari ini tentang kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita yang semulanya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dekatkan ya. Jangan terlalu dekat, nanti ketelan nanti. Udah. Masalahnya pelan memang suara saya seperti itu turun naik. <clears throat> Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'mat Allah alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian id kuntum a'daa ketika kalian dahulunya saling bermusuhan fa'alafa baina qulubikum lalu Allah satukan di antara hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana maka dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara wa kuntum ala syafa jurufin ala syafa hufratin minan nar dan kalian dahulunya berada di tepi jurang api neraka fa anqadhakum minha lalu Allah selamatkan kalian dari Manusia awalnya berada dalam kejahilan. Bahkan Anda ketika lahir tidak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kepada Anda pengetahuan. Allah yang memberikan hidayah. Allah yang mengilhamkan kepada Anda agar bisa berjalan, bisa berbicara. Kemudian juga memberikan hidayah kepada hati Anda untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita malam hari ini. Tentang keteladanan salafus soleh. generasi-generasi terdahulu. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kita ingin tahu bagaimana sejatinya cinta kepada beliau, baca sejarah, pelajari kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita. Bahkan makhluk-makhluk di masa itu. Pohon, batu, gunung, hewan, bagaimana mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu betapa kerdilnya diri kita. Kita belum menunaikan dengan sebenarnya hak Nabi kita yang mulia. Mencintainya. Melebihi diri kita. Melebihi harta benda. Anak istri dan keluarga kita. Dahulu wahai saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat. Bukan hanya manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan pun, gunung, batu-batu, hewan-hewan rindu dan mencintainya. Kita akan berikan contoh beberapa di antaranya. Sebelum kita berikan contoh cinta dari kalangan manusia kepada beliau. Yang pertama, pohon korma menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda saudaraku, kalau belum pernah meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda belum merasakan indahnya cinta kepada beliau. Anda barangkali telah menangis karena rindu kepada anak Anda yang berpisah jauh. Anda barangkali menangis karena berpisah dengan orang tua yang meninggalkan dunia fana. Anda barangkali menangis karena istri Anda rindu kepadanya karena suami Anda atau orang-orang dekat Anda. Tanyakan diri kita, pernahkah kita satu kali saja menangis karena berharap rindu untuk bersua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan ini wahai saudaraku, saudariku. Dengarkan dengan hati sebelum mendengarkan dengan telinga. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Kana al-masjidu masqufan ala juzu'in min nakhlin." Dulu masjid masjid beliau itu tiang-tiang atapnya atapnya itu dari batang korma. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها dan dulu awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah berdiri dan memegang atau bersandar kepada salah satu batang korma yang menjadi tiang-tiang atap masjid Nabawi itu. Salah satunya di bagian depan. Falamma suni'a lahul mimbar. Kemudian ketika manusia semakin banyak, kaum muslimin semakin banyak. Sahabat membuatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkanlah mimbar. Maka sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan batang korma itu. Lalu beliau khutbah di atas mimbarnya, berdiri di tangga yang kedua dan kalau duduk-duduk di tangga yang ketiganya. Ketika beliau sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan batang korma tersebut, apa kata sahabat Jabir? Fasami'na lidhalikal jaz' sautan ka sautil isyar atau asyar. Maka kami mendengar suara pohon itu seperti anak kecil yang merintih menangis. La ilaha illallah. Allah tunjukkan salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Pohon itu menangis merintih seperti bayi menangis karena ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكتت turun Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dari mimbar, diletakkannya tangannya di batang pohon korma itu maka tenang dan diamlah korma itu. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Basri apabila membawakan hadis ini beliau berkata kepada manusia, "Ini pohon korma menangis karena rindu kepada orang yang paling mulia ini." Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita manusia lebih patut lagi untuk menangis karena rindu kepadanya. Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bahkan merangkul pohon itu. Fadhammaha masih di riwayat Bukhari dengan lafaz yang jalan yang lain. Fadhamma fadhammaha ilahi ta'innu anina sabi alladhi yaskun. Dan Rasulullah merangkulnya. Terdengar rintihan, anin. Seperti rintihan anak bayi. Alladhi yusakkan, yang ditenangkan oleh orang tuanya. Qal kanat tabki ala makanat tasma' minat zikir indah. Dia menangis karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Dulu dia di dekat itu Rasulullah berzikir sehingga dia mendengarkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditinggalkan maka dia menjadi rindu. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, apa kata Rasulullah? Kalaulah aku ketika itu tidak merangkulnya atau tidak mendiamkannya, maka sampai hari kiamat dia akan terus seperti itu. Itu di dalam riwayat Ad-Darimi. Amma walladhi nafsi Muhammad biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau lam altazimhu. Lama zala hakaza ila yaumil qiyamah. Hazanan. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memeluknya, tidak merangkulnya, dia akan terus seperti itu merintih, menangis sampai hari kiamat karena sedih. Ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benda mati seperti itu menjadi lebih baik daripada kita manusia yang beri, diberi oleh Allah akal dan pikiran yang diturunkan untuk kita wahyu Al-Quran yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mana cinta kita wahai kaum muslimin? Mana cinta kita wahai kaum muslimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? <clears throat> Kisah yang berikutnya burung merpati mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi syajara fiha farkhan humrah. Fa'akhadna farkha humrah. Fa'akhadnahuma. Suatu ketika kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami melewati sebuah pohon. Di sana kami melihat dua ekor anak burung merpati. <clears throat> Fa'akhadnahuma. Kami mengambilnya. Faja'at al-hamra al ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahiyya tasih. Larilah anak burung merpati itu. Larilah induknya. Induk merpati itu lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih menjerit. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man fajja'a Siapa di antara kalian yang telah menyakiti atau telah membuat sedih induk burung ini karena mengambil anaknya? Qulna nahnu ya Rasulullah. Kami yang mengambil anaknya. Faradduhuma. Kembalikan keduanya kepada sarang, di sarangnya, di sangkarnya. Kembalikan kepada induknya. Allahu Akbar. Tahukah Anda kenapa burung ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirasakan oleh hewan-hewan. Maka mereka cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu tahu mereka kepada siapa mereka mengadu. Kisah ini diruwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata hadisun sahihul isnad walam yukhrijahu dan Bukhari serta Muslim tidak mengeluarkannya atau belum tidak mengeluarkannya di dalam sahihnya. Lihatlah datangnya induk burung ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahikan dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu menunjukkan hewan-hewan tersebut cinta, suka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang ketiga, kisah cinta yang menakjubkan, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari Abdullah bin Ja'far. Ia menuturkan. Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dzata yaumin. فأسر ilayya hadithan la uhaddithuhu la uhaddithu bihi ahadan minan nas. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku. Rasulullah biasa seperti itu dia sempatkan waktu untuk membonceng sahabatnya, kadang yang sahabat tua, kadang sahabat muda. Kejadian-kejadian itu terjadi pada beberapa sahabat. Pernah dengan Abdullah bin Umar, pernah dengan Al-Fadl bin Abbas, pernah dengan Mu'adz bin Jabal, pernah juga dengan dengan Abdullah bin Ja'far ini. Lalu beliau membisikkan sebuah perkataan yang akan aku tidak sampaikan kepada orang lain yang akan aku rahasiakan. Wa kana ahabbu ma ahab uhibbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadfan aw hayish nakhlin ahabba ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadfan aw hayish nakhlin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia buang hajat di tempat terbuka di alam kalau dalam perjalanan maka beliau suka menjadikan sesuatu sebagai penutupnya. Atau pelepah korma, atau jalinan-jalinan korma, atau batang korma. Dia jadikan sebagai penghalang untuk menutupi dia. Fadakhalaha iton li rajulim minal ansar. Suatu hari ketika dia memboncengku itu, Rasulullah hendak buang hajat. Pergilah dia ke perkebunan salah seorang sahabat Ansor. iton maksudnya perkebunan perkebunan korma. Faidha fihi nadihun lahu. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat Di dalam kebun itu Rasulullah menemukan seekor onta milik sahabat itu. Milik sahabat yang punya kebun. Tatkala onta itu melihat Nabi saw, Alaihi Wasallam, dia mendekat mengiba-iba dan keluar air matanya menangis. Zarafat aina. Maka turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ontanya, kemudian diusap-usapnya kepala onta yang menangis tersebut. Diusap-usapnya, ditenangkannya. Sehingga diam onta tersebut. Menjadi tenang, diam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man rabbu hadzal jamal? Siapa tuan entah ini? Siapa yang punya? Maka datanglah seorang pemuda Ansar. Dia berkata, "Ana ya Rasulullah, aku yang punya wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimah?" Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap hewan ternak ini? Rupanya hewan ternak itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa onta ini mengadu dia, bahwa dia dipekerjakan dipaksa bekerja di luar batas kemampuan dia. Allahu Akbar. Mengadu dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu Rasulullah akan membela nya Siapa yang punya? Saya kata pemuda Ansar itu. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Allati Allahu iyyaha yang Allah jadikan engkau menguasainya. Allah jadikan dia itu milikmu. Fa innahu syakaka ilayya. Tadi dia mengadukanmu kepadaku. Wa za'ama annaka tuji'uhu wa, wa tuji'uhu wa tadi'u wa tuda'ibuhu. Dia tadi mengadu dan mengatakan kepadaku, engkau tidak memberinya makan sehingga dia lapar dan engkau membebani dia pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Allahu Akbar. Karena beliau diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Lihat kasih sayang di dalam Islam. Kalau saja orang-orang yang memandang miring, berburuk sangka kepada Islam, menuduh Islam itu sadis, ekstrim, keras. Kalau saja dia membaca ini, lihat Sampai hewan pun di dalam Islam tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Apalagi manusia. Maka ternyata Islam lebih dahulu menjaga hak-hak makhluk hidup. Jauh sebelum ada HAM. Jauh sebelum ada kelompok-kelompok pecinta hewan. Islam sudah mengajarkan menjaga hak-hak hewan tersebut. Padahal onta memang untuk bekerja. Dijadikan mengangkut barang dan segala macamnya. Tapi kalau dia tidak diberi makan yang cukup, lalu dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya, ternyata itu tidak boh, tidak boleh. Begitu kasih sayang dan keadilan Islam merata hingga kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga. Batu, pohon, mengucapkan salam kepada Nabi. Saking cintanya dia. Anda mungkin disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tadi, mungkin tidak ada atau sedikit yang mengucapkan selawat. Ada usaha selawat dalam hati, itu bukan selawat. Itu mengingat-ingat selawat namanya. Membayang-bayangkan. Solawat diucapkan, dilafazkan. Kita menyebut namanya. Kita mendengarnya. Kita menuliskannya. Malas kita berat mengucapkan salawat dan salam. Batu, pohon. Mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah batu dan pohon lebih mulia dan lebih baik daripada kita manusia? Barangkali. An bin Abdullah, An bin Samurah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajara bi Makkah. Kana yusallim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajara bi Makkah. Kana yusallim alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al'an. Rawahu Muslim. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu di Mekah itu ada batu yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan sekarang aku tahu mana batu itu. Kalau seandainya tahu pula orang zaman sekarang dicarinya batu itu bahaya pula nanti. <laughs> Iya. Nah, batu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suka cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa kharajna fi ba'di nawahiha famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah Allahu akbar sallallahu ala nabi Apa kata Ali? Adalah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di sudut-sudut kota Mekah untuk satu keperluan. Setiap gunung-gunung, pohon-pohon yang bertemu dengannya mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu akbar. Mereka mengucapkan salam. Bahkan makanan pun, batu-batuan pun bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan, batu-batuan bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu-batu dan pohon-pohon sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormatinya. Bahkan gunung bergetar karena gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atasnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, "Sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, farajafa bihimul jabal." Kata Anas bin Malik, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud Ikut bersamanya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka bergetarlah gunung tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Fa innama ma alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Rawahul Bukhari. Tenang wahai Uhud. Sesungguhnya di atas semua adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Sebagian ahli ilmu mengatakan batu itu bergetar karena gembira, rindu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaikinya. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari sebagai bukti gunung itu mencintainya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hada jabalun, ini gunung Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu." Dia mencintai kita dan kita mencintainya. Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah, maka aku haramkan juga Madinah di antara dua gunungnya. Jadi di utara dan di selatan itu ada e, gunung yang menjadi batas tanah haram kota Madinah. saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpindah kepada kisah cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabatnya, terakhir kisah singa, seekor singa yang datang menemui Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas budak dan pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Safina. Dia tahu itu adalah budak Rasulullah. Dia itu, tahu itu adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan itu pun suka kepadanya. Kisah ini merupakan karomah bagi Safina radhiyallahu anhu. Safina namanya. Seorang sahabat yang juga pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkannya disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dari Muhammad Ibn al Munkadir Bahwasannya Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, bercerita Bahwasannya Safina bercerita, Rakibtul bahra fankasarat safinati allati kuntu fiha lawham min alwaf alwahiha fatarahani lawh fi ajimmatin fiha al-asad Faakbala ilayya yuriduni." Suatu ketika aku mengarungi lautan. Lalu perahuku, namanya Safina. Safina artinya kapal, perahu. Dia naik perahu, Safina naik Safina. Maka pecahlah Safinanya, diterjang oleh gelombang. Lalu dia menyelamatkan dirinya dengan mengapung dengan salah satu bilah papannya. Allati fiha lauhan min alwahiha. Pecah, terlempar dia dan dia berpegangan kepada salah satu papannya. Fatarahanil lauhu fi ajimmatin. Lalu papannya itu, kayunya itu dibawa oleh gelombang sehingga dia terdampar di pantai yang ada hutannya. Hutan di Arab bukan seperti hutan di sini ya. Pohon-pohon di sana ada tapi daunnya jarang-jarang. Dan juga jarang-jarang dia tapi ada. Fa'idha fihal asadu fa'akbala ilayya yuriduni. Ternyata di situ ada singa. Dan dia datang menginginkanku. Datang menemuiku. Ketika dia datang berada di hadapanku, aku pun berkata kepada dia, Ya Abul Harith. Jadi orang Arab memanggil singa itu Abul Harith, kuniahnya. Kalau di Sumatera dipanggil harimau datuk, ada kuniahnya juga gelarnya. <laughs> ya, Ya Abul Harith. Ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdul Haris, aku ini adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ta'a ra'sahu. Lalu singa itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Wa akbala ilayya fadafa'ani bimangkibih. Lalu dia datang mendekat dan mendorong-dorongku dengan pundaknya. Didorong-dorongnya Safina. Hatta akhrajani minal ajimmah. Sehingga dikeluarkannya aku dari rimbunan pepohonan tersebut wa ala tariq dan diletakkannya aku di jalanan yang ditempuh oleh manusia. Waham hama. Kemudian dia menderu. seperti itu, menderu dia. Fazonantu annahu yuwaddi'uni. Dan saya kira ketika dia mengeluarkan suaranya itu, dia seolah-olah mengucapkan selamat berpisah denganku. Fakana dzalika akhiru ahdi bihi. Dan itu perpisahanku dengannya. Jadi Singa itu yang menunjukkan dia jalan. Dibawanya, didorong-dorongnya. Keluar dari semak itu, dari pohon-pohon itu. Kemudian sampai ke jalan yang dilalui oleh manusia. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah siapa? Bekas budak orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun suka dan ditolongnya. Lihat, jika anda betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang anda buktikan dengan ittiba, dengan mengikuti ajarannya, maka Allah akan menyelamatkan Anda. Maka makhluk-makhluk akan mencintai Anda. Seperti hewan buas pun akan jinak dan mencintai Anda juga. Saudara-saudari, masuk waktu Isya. Karena masuk waktu Isya, kita istirahat dahulu. Setelah Isya kita lanjutkan contoh-contoh kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته